Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tatimatun yatayamamu anil hadatsaini li faqdi ma'in wa khaufi mahzurin min istimali bi turabin tahurin lau gubarun wa arkanuhu niyatu istibahatu salatil mafrudah makrunatan binaqlit turab wa masu wajihi summa yadaihi Walau tayakona ma'a akhiral wakti fantaziru afdol wa illa fatajilu tayamumin wa idam tana istimalu fi utwin wajabat tayamumun wa ghosudhor nas'u bima'in wa la tartiba bainahumma li junubin audwaini fatayamumani wa la yusalli bi illa fadhan wahidan walau nadron wa jana izu maafardin بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم تعليم الفائدة والاستفادة والنفع والانتفاع بجسنا محمد صلى الله عليه وسلم تتمة <coughs> penyempurnaan ini membahas masalah tayamum padahal tayamum itu kalau di semua kitab sebagian kitab di situ jelaskan dalam bab khusus bab sendiri mustagil cuman di sini Mu'alif <clears throat> pengarang Fathul Mu'in Dia menjadikan bab tayamum sebagai tatima penyempurnaan dan ikhtisar sekali Sangat ringkas sekali Ya tayamamu anil hadatsaini Bertayamum dari dua hadas Tayamum baik hadas kecil atau tayamum dari hadas besar Lifak dimain karena sebab tidak adanya air au khaufi mahdurin min isti'malihi atau khawatir bahaya dari memakai air tayamumnya itu dengan apa biturabin dengan turab syaratnya turab itu apa tahurin yang mana turabnya itu tahur bukan mutanajis dan bukan mustakmal. Lahu gubarun yang mana turabnya itu mempunyai gubar debu. Di sini kita ini wajib kadang kadang boleh nanti di situ ada ahkamnya sebetulnya kadang tayamum itu hukumnya wajib kadang tayamum hukumnya mubah <clears throat> Alhasil di sini dikatakan bertayamum dari dua hadas. Tayamum itu pengganti daripada wudhu dan juga pengganti daripada mandi besar atau ya, yang dikatakan junub. Jadi kalau ada orang tidak ada air, ketika dia wajib wudhu boleh diganti dengan tayamum. Kalau ada orang wajib mandi besar, ketika tidak ada air berarti boleh diganti dengan tayamum. Jadi tayamum itu pengganti untuk wudhu juga pengganti untuk mandi. Nah, di situ ada sebab-sebabnya. Sebab-sebab tayamum itu ulama banyak berbeda di kitabnya. Ada yang menyebabkan mengatakan penyebab daripada tayamum itu tujuh sebab. Ada dalam petu fakdun wa Kemudian ada yang mengatakan Ya, kalau yang tujuh dikatakan fakdun wa khofun hajatun idlaluhu maradun yashuggu jabiratun wajirahu. Itu tujuh sebab. Ada yang mengatakan tiga sebab sebagaimana di kitab Safinatun Najah. Saya sebutkan tiga sebab. Ada yang menyebab ada yang menyebutkan bahkan 21 sebab. Cuman semuanya itu kembali kepada satu sebab yaitu al-adzu an ma'i hissan au syar'an. Semua sebab itu yang tujuh tiga dua puluh satu sebab itu kembali kepada satu, yaitu apa? Al-adzu yaitu tidak mampunya dia an ma' daripada memakai air Hisan memang nyatanya tidak ada air Au syar'an atau ada air cuman syariat melarangnya itu sebab semuanya. Kalau kita lihat dari 21 sebab ya masuk dari dua ini. Ya ada kalanya karena memang tidak adanya air yaitu fagdul ma sebabnya berarti apa? Hisan nyatanya tidak ada air. Yang lainnya masuk kepada syar'an. Karena dia sakit, karena dia takut anggota badannya, karena masalah airnya dijual terlalu mahal, atau seandainya ada penghalang antara dia dengan air itu semuanya dikatakan adzu anistimalil ma'i syar'an tidak mampunya dia memakai air ya secara syariat nah di sini sebutkan dua sebab saja yaitu yang pertama apa dimain karena tidak adanya air dia bertayamum karena tidak adanya air Ah, untuk masalah tidak adanya air ini Ketika di satu tempat tidak ada air Berarti kalau dia yakin Yakin tidak ada air sama sekali Tidak usah nyari Langsung aja tayamum Udah yakin tidak ada air pasti dah Kenapa? Udah ini banyak orang meninggal gara-gara kekurangan air kok Atau masalah sudah dipastikan sudah tidak ada air Ya sudah Langsung tayamum bila tolap Berarti dia tayamum dengan tanpa mencari. Kalau dia masih meragukan adanya air, kalau dia masih meragukan, ragu atau menyangka atau dia don bahkan di situ wajib pertama kali dia mencari di sekitarnya, di rumahnya, di kendaraannya. Seandainya dia bepergian berarti di kendaraannya kalau dia di, da di, uh, di daerahnya ya berarti mencari, mencari dulu di rumahnya. Mungkin ada yang terlupakan dari air yang ada di dalam rumahnya. Dicari dulu di sekitarnya. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Berarti dia boleh tayamum. Kecuali kalau dia meyakini atau menyangka adanya air di batas yang dikatakan hadil kurub. Hadil kurub itu dikatakan salah satu salah samiah dirok 300 dirok atau 150 meter kalau diperkirakan 150 meter nah, kalau dia menyangka <clears throat> Jadi kalau dia tadi dari tertibnya di situ ada hadil ghos, ada hadil gurub, ada hadil bu'ud. Cuman di sini sekarang jarang tidak ada air ya. Seandainya bepergian kan mungkin. Bepergian dia mungkin tidak mendapatkan air. Nah, kalau seandainya dia masih menyangka adanya air berarti yang wajib dicari di mana? Sekitarnya dia. Di rumahnya dia, di kendaraannya dia, air dicari. Kalau memang sudah tidak ada, apa boleh tayamum? Boleh tayamum kalau dia tidak meyakini adanya air di hadil gurub. Dalam batas 150 meter. Lihat, oh dari sini 150 meter sampai ini. 150 meter. Jalan raya perempatan itu ya. Nah, seandainya oh di daerah masalan jagalan situ ada air. Yakin ya, dia yakin adanya air di daerah jagalan berarti wajib didatangi. Kenapa? Karena masih dalam batasan hadil gurub. Wajib dicari. Kalau lebih daripada itu, oh di daerah tapaan yakin ada air. Yakin dia, walaupun dia dalam keadaan yakin, kalau sudah keluar daripada batas hadil kurub, yaitu dikatakan hadil bu'ud, berarti dia tidak wajib mencari, uh, mengambil itu air. Jadi di sini untuk batasan mustahab. Oh, Ayo, istahab ya. Sunnah ya. Sunnah. Sunnah bagi dia untuk mencarinya. Cuman tidak wajib. Tidak wajib dia mendatangi ke tempat air tadi itu. Nanti di sini kalau tidak ada air berarti ada dilihat dulu. Di situ ada hadil ghos, ada hadil gurub, ada hadil bu'ud. Ketika dia menyangka adanya air, berarti dia wajib mencari fi hadil ghos. Di daerah seandainya dia minta pertolongan, Allah eh, orang akan akan menolong dia. Berarti dia seandainya seperti di rumah ini, tidak ada air, berarti keluar. Keluar dia ke depan, ya cari, eh siapa punya air, walaupun dengan menjualnya. Ya tidak perlu datangi rumah-rumahnya masing-masing, cukup menjerit. Keliling sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, kelilingi semuanya. Kalau sudah mengatakan, oh tidak ada. Mereka sudah mengatakan tidak oh, ada air, ya berarti boleh langsung tayamum. Kecuali kalau dia meyakini Tadi itu di batas grup yaitu 150 meter tadi. Dalam jangka 150 meter belakang, depan, kanan, kiri, belakang semuanya itu uh, dilihat oh tidak ada. Kalau dia meyakini dia di daerah itu berarti dia wajib mendatanginya. Kalau enggak ya berarti dia langsung boleh tayamu. Kalau lebih jauh daripada itu sampai hadil bu'ud apa wajib didatangi? Di tapaan ada air yakin. Kenapa? Ada pembagian air di sana. Atau ada orang yang menjual dengan harga semisalnya. Apa wajib mendatangi? Kalau memang jauh, yaitu dikatakan hadil bu'ud, batas bu'ud. Nah di situ berarti dia tidak wajib mendatanginya. Cuman disunahkan untuk mendatanginya. Kenapa? Supaya dia sholat dalam keadaan wudhu sempurna menggunakan air. Kemudian semuanya itu hadil hadil, hadil gurub itu hadil buah hadil ghath hadil gurub hadil bu'ud hadil gurub hadil bu'ud amma hadil bu'ud ma yustahab lah hadil gurub mustahab hadil gurub hadil gurub ma'a hadil gurub wajib lakin ma'a ma'a eh, itihamil ma' sunnah ham la wa hadil bu'ud ma yustahab syai mustahab hadil gurub itu terasa amyal lah حد الكرب ثلاث 300 ذراع حد الغوث هذا ايه حد الغوث 300 ذراع حد الكرب Iya, sampai سامي سامي mana? Empat setengah kilo. Eh, ثلاثة أميال ميل واحد ميل, ميل ونصف ميل ونصف حد القرب حد البعد فوق هذا أيه Iya, hadil ghas itu ya tiga ratus Hadil ghas. Ya. Jadi anu ini permasalahannya wajib untuk mencari. Yang mencari ini bukan berarti tanya pada satu-satu orang sekiranya rata sudah <clears throat> sudah tahu bahwa inti perlu dengan air itu kalau ada di hadil ghos. <clears throat> Tapi kalau memang yakin di atasnya hadil ghos itu ada air ya wajib masih. Itu sampai hadil gurub satu setengah mil. Tapi kalau memang masih ragu, ya dianjurkan untuk mencari masih. Supaya sholatnya dari itu tidak dengan tayamum. Tapi kalau sudah di atasnya itu lebih daripada satu setengah mil namanya hadul bu'ud. Tidak eh, e, wajib, walaupun gunil ma' itu ya. Walaupun dengan e, yakin adanya air. Jadi e, ada hadul ghoth, ada hadul gurub, ada hadul yeah. bu'ud. Ya tadi mungkin keliru sedikit ya. Masalah hadil ghos tadi. Hadil ghos itu itu maknanya sebetulnya lawis tahu la tahu. Seandainya dia minta pertolongan akan memberi pertolongan. Nah, ulama memberi batasan hadil ghos itu 300 dirok. Ya, itu hadil ghos. Ya, hadil ghosnya 300 arah, dirok. 300 dirok dari segala, segala arah. arah. Itu 150 meter. Hmm? Radius. Radius. Ya. Ya. Radius 300 dirok yaitu 150 meter dari segala penjuru ya. Uh, itu kalau memang hadil was eh, kalau lebih dari hadil kos itu dikatakan hadil kurub. Sampai batasan mana? Radiusnya sampai mil wanisif. Satu mil setengah. Kalau dikilokan empat kilo setengah. Empat kilo setengah. Satu kilo berapa itu? Satu, satu mil itu berapa kilo? Satu setengah. Tidak sampai empat. Ya. Kalau di takrirat empat kilo setengah. Di memang ihtiyat di situ. Hmm. Iya hmm. empat kilo setengah kan? Satu Empat setengah kilo. Tidak sampai ya. Kalau di sini satu mil setengah yang penting lah. Kilometernya suruh ngitung sendiri orang-orang. Ya satu mil Hmm. Pak Adin. Uh, itu kalau seandainya keluar daripada hadil gos berarti, berarti masuk hadil gurub ya. Hadil gurub Batasannya sampai mana? Sampai Lih, hadil bu'ud. Enggak keluar ya, dari iya, hadil ya, dikatakan hadil gurub. Ya. Batasannya sampai mana? Sampai hadil bu'ud. Hadil bu'ud yaitu sampai batasnya hadil gurub itu sampai berapa satu tadi? Setengah. Satu mil setengah. Ya. Kalau mau dimeterkan ya kalau di kitab takirat sebutkan 4 kilo setengah. Ya kalau mau di ya, apa dihitung sendiri ya terserah. Terus uh, tadi saya ulangi lagi berarti kalau hadil ghos berarti dia kalau ada prasangka menyangka adanya air berarti wajib mencarinya di daerahnya dia. Itu hadil ghos batas. Siapa yang baca yang baca kilo setengah itu? Ada yang baca kilo setengah? Enggak kilo, enggak 2 kilo setengah itu. Asuf Garib. Mungkin dua kilo setengah itu ya enggak keliru. Enggak keliru. Satu mil itu satu kilo setengah ya? Satu kilo setengah lebih lah. Kalau satu satu satu koma delapan. Ya itu, ini tidak sampai tiga. Kok empat setengah itu ya, itu. Mungkin itu mungkin tiga mil itu yang dimaksud mungkin. La suftu karim. Coba Amir. Terus. Kemudian kalau memang hadil ghos sudah dia tidak tidak mendapatkannya, berarti apa wajib mencari lebih daripada itu? Dilihat dulu. Kalau memang yakin lebih daripada 300 dirok tadi? Lebih dari 150 meter tadi? Oh yakin adanya air? Berarti wajib datangi. Yang penting tidak sampai mencapai satu mil setengah tadi. Kalau lebih dari itu, tidak wajib bagi dia untuk mendatanginya. Ah, semuanya itu, ya semuanya itu disyaratkan harus dia aman daripada dirinya, aman daripada hartanya, aman daripada ikhtisosnya dia. Nah, kalau seandainya oh di tempat tempatnya dia nggak ada air, di masjid jami ada air, hadil kos masihan, batas hadil kos, cuman di tengah jalan ada macan. Ente datang atau ada pencuri atau ada peperangan, ada yang lainnya kalau ente keluar terbunuh atau mungkin bisa dilukai. Apa wajib mendatanginya? Tidak wajib. Tidak wajib mendatanginya. Kenapa? dia tidak bisa sampai air apa sampai kepada air itu kenapa? Karena khawatir pada dirinya. Nah, itu syaratnya ya semuanya itu disyaratkan wajib mendatanginya kalau memang dia aman daripada dirinya atau hartanya. Kalau dia datang ke sana ngambil air, yakin mana di jagalan ada air, yakin dia. Datang ke sana, hartanya habis. Kenapa? Karena banyak pencopet, banyak pencuri saat itu. Tidak aman hartanya, ya berarti tidak wajib datang ke sana. Atau ikhtisos, kalau ikhtisos itu yang tidak sah dijual. Yang tidak boleh dijual, ya seperti apa pupuk kandang misalnya, ya. Atau di situ dikatakan lekbul atfal, mainan anak kecil. Wah bisa hilang kalau seandainya dia mendatangi ke sana. Nah, di situ juga tidak wajib dia mendatanginya. Kenapa? Karena dia tidak merasa aman pada hartanya. <clears throat> Eh, itu adalah permasalahan masalah fakdul ma. Cuman kalau seandainya dia di satu daerah tadi saya ulangi lagi kalau memang di satu daerah dia yakin tidak ada air, tidak usah nyari Tidak usah nyari di rumahnya, tidak usah nyari di daerah terdekat dia. Terus siapa? Langsung aja tayamum. Sudah yakin tidak ada air kok. Kok bisa dia yakin tidak ada air? Sudah mencari. Dia mencari air untuk kehausan kok. Dia mencari air karena dia kehausan sudah tidak mendapatkannya. Kemudian masuk waktu sholat, apa wajib mencari lagi? Kalau memang dia masih yakin dengan pencarian yang pertama, ya tidak wajib nyari lagi untuk tayamumnya dia. Itu yang pertama. Ya tayamamu anil ini li din. Bertayamum dari dua hadas hadas kecil dan hadas besar lifak dimain karena tidak adanya air. Yang kedua au khaufi mahdurin min isti'malihi bi turabin tahurin lahu gubar. Atau yang kedua di situ dikatakan au khaufi mahdurin min isti'malihi atau khawatir bahaya bahaya di sini dikatakan bahaya itu bahaya pada dirinya bisa meninggal khaufi nafsin ya. Takut dia meninggal au udwin atau takut anggota badannya bisa lumpuh misalkan atau ziyadatul marad atau tambah sakit au ziyadatul bur'i atau tambah lama sembuhnya au au khaufi eh, apa ini takut dia cacat ya cacat yang tampak pada anggota yang dohir au khaufi syainin fahishin ya takut cacat yang tampak yang jelek itu pada anggota yang dohir nah, kalau takut di antara lima ini berarti dia boleh menggunakan boleh eh, dia boleh meninggalkan air boleh dia bertayamum nah ini kalau dikatakan takut yang pertama takut mati kalau pakai air takut meninggal Loh kok bisa ya karena ada katanya sebagian demam itu kalau pakai air bisa meninggal ada sebagian penyakit demam yang kalau pakai kena air bisa meninggal. Ah, kalau seandainya dokter mengatakan seperti itu, lo ini apa cukup dengan pemikiran dia? Tidak harus khobar adil, harus dari kabarnya orang adil seperti apa? Tabib seperti dokter atau tajribah. Tajribah itu sudah biasanya seperti itu. Kalau flu seperti ini, anak pakai air itu bisa sakit masalah. Ini. Kalau cuman tawahumnya dia, prasangka dia, apa boleh dia bertayamum? Ada khilaf di sini. Kalau di antara khawatir ini, kalau dia khawatir pada dirinya tanpa ada khobar adil, tidak ada kabar orang adil, dan dia juga tidak ada tajribah, tidak biasanya seperti itu. Cuman dia khawatir, takut dia. Ya apa ini? Di sini ada dua pendapat. Kalau Ibn Hajar mengatakan boleh tayamum, cuman wajib ada. Kalau Imam Romli wajib pakai air. Kenapa? Wong ente prasangka was-was itu namanya. Pakai air aja kata Imam Romli. Nah, tadi takut apa? Dirinya sendiri bisa meninggal atau takut anggota badannya. Kalau pakai air bisa lumpuh. Atau takut tambah sakit. Kalau pakai air tambah sakit. Ya, atau khawatir kalau dia pakai air tambah lama sembuhnya. Nah, ini juga boleh dia bertayamum. Berarti khauf mahdur di sini. Atau yang terakhir dia takut anggota badannya ada yang cacat, cacat yang jelek, cacat yang jelek seperti bintik-bintik merah. Nah, itu kalau takut cuman pada anggota yang lohir. Anggota yang lohir itu apa? Uh, indal mihnah. Ketika dia pakai pakaian biasanya pakai kaos ya, tangannya kelihatan ya lehernya kelihatan, kakinya kelihatan. Nah, yang kelihatan yang tampak itu kalau dia pakai air bisa membuat cacat pada anggota yang tampak, ah, berarti di situ dia boleh bertayamum. Kalau takut cacatnya di perut, biasanya kalau pakai air dia keluar bintik-bintik merah bukan di anggota yang dohir cuma di perutnya. Berarti dia tidak boleh tayamum, wajib dia tetap pakai air. Perlu dicarikan itu solusi kalau memang sen tadi itu bisa bagi. Nah, karena perempuan tadi itu walaupun ada di daerah mana itu uh, juga apa? juga menjadi uh, nilainya akan turun ke Turha Nazir. Itu barangkali carikan solusi itu. Tidak ada di situ. Jadi kalau misalnya bisa maaf burik misalnya di anggota badannya yang lain ini yang, yang tidak dohir itu ya juga eh, kesian perempuan untuk perempuan tidak ada situ nah. coba dicarikan itu itu penting itu hmm. Aku khawfi mahdurin Eh, menistikmalihi atau khawatir dia bahaya menistikmalihi daripada memakai air. Eh, takut bahayanya seperti tadi itu ya. Berarti karena lima hal itu. Kalau tidak ada lima hal ini, takut seandainya pakai air bisa pusing-pusing biasa. Ya, atau takut flu, flu biasa, atau takut dingin dia. Takut dingin saja, cuma tidak takut ada sesuatu yang daripada lima ini, ya berarti wajib pakai air. Kalau takut dingin bisa menyebabkan lima hal tadi yang telah disebutkan, ya berarti boleh dia. Flu, bukan marot. Hah? Kalau flu. biasa. Flu biasa. Apa flu biasa? Ya flu. Pakai air biasa keluar keluar di hidungnya biasa, enggak sampai sakit. Sakitnya kan juga harus yang sampai. penting bukan sakit, iya. Hah? Ya. Sakit apa sih? Sakit Eh tadi lima hal tadi. Ini eh, ziyadatul marat atau khauful marat kan termasuk marat itu. Jadi mungkin mungkin karena takut kedinginan gitu aja. Takut kedinginan lah. Kalau takut misalnya pusing, ya marot itu juga. Sholat sendiri kalau ma'al gudru bil qiyam tak, takut pusing, ya justru bil wahid Keluar Tidak artinya ya marot, ya ada marot, ada sabab, ada marot, Ada sakit. Masa ada di situ istilah harus marot sakit. Ada di situ. Eh? Ada nggak marah akhir? Nah kalau memang takut kedinginan misalnya, nah, ada lah ya, itu tidak boleh itu. Atau takut kedinginan yang bisa membuat marot itu juga ada sebab itu kan. Coba ada ada keterangannya. Ada istisna murathaqil atau apa ada kan? Ya. Kemudian di situ kan sudah kita tadi jelaskan bahwa sebabnya kan di sini cuma disebutkan dua ya. Padahal di situ sebabnya ulama banyak eh, membedakan sebagian kitab mengatakan sampai 21 sebab, ada yang sampai 7 sebab, ada yang mengatakan 3 sebab. Cuman semuanya kembali kepada satu yaitu apa? Dia tidak mampu menggunakan air karena ya hisan nyatanya tidak ada air atau syar'an dari segi syariat memang dia tidak syariat tidak memperbolehkan dia untuk pakai air. Ya seperti hal-hal yang telah disebutkan tadi takut sakit, ya atau seandainya harga air dijual terlalu mahal atau seandainya ya seperti takut khawatir daripada yang telah disebutkan. Kemudian tadi diteruskan apa? Dia tayamum tadi apa? Dengan apa? Biturabin, dengan turab, dengan debu. Tahurin turabnya harus tahur. Tahur maksudnya di sini ghair mutanajis wa ghair musta'mal. Bukan mutanajis dan bukan musta'mal. Kalau mutanajis berarti debu yang sudah terkena najis. Debu yang sudah terkena najis dan belum disucikan. Ah, berarti turap yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk tayamum. Kemudian turap yang mustakmal. turap yang mustakmal yaitu turap yang sudah digunakan untuk toharoh. Ya, toharoh untuk tayamum atau toharoh untuk menghilangkan najis. Seperti najis, eh, apa ini najis anjing dan babi. Kan wajib dibasuh dengan turab salah satunya. Nah, di situ kalau sudah mustakmal, mustakmal itu wa mafil udwi au matanasara minhu, yaitu yang di anggota badan yang sudah dibasuh ketika tayamum itu sudah dikatakan mustakmal wa matanasara dan yang berjatuhan dari basuhan anggota eh, apa usapan daripada yang dibasuh usap dari anggota badan daripada anggota tayamum. Nah, itu yang berjatuhan dikatakan mustakmal harus digunakan dengan turab yang tohur. Kemudian lau gubar harus mempunyai gubar debu. Ya kalau tanah saja ya, tanah tidak cukup, pasir tidak cukup kalau memang tidak ada debunya. Kalau romel ada debunya, kalau pasir ada debunya itu cukup. Nah, berarti syaratnya harus menggunakan debu. Kemudian wa arkanuhu, rukun-rukunnya tayamum. Rukun-rukunnya tayamum di situ ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Arkanu arkanu tayamum niyatus tibahatus niyatus niyatus tibahatis shalah al mafruḍah makrunatan binak turab. Yang pertama yaitu niat. Niat apa? Nah, niatnya istibahas istibahatis shalah. Nawaitu istibaha li fardhis shalah atau nawaitu istibahas salatil mafruḍah Nah, ini niatnya seperti ini. Apa cukup nawaitu nawaitu taharah enggak cukup? Harus nawaitu istibahah. Harus dia niat istibahah. Kemudian jadi istibah harus ya. Nawaitu istibaha ila uh, e, limasjil mushaf, nawaitu istibaha li sujudi tilawah, nawaitu istibaha li tawaf. Yang penting dia wajib niat istibaha untuk bersuci. Bersuci itu macam-macam kan? Nah, di situ wajib nawa itu istibahah, harus sebutkan istibahahnya. Kemudian makrunatan binakli turab itu niatnya harus dibarengi dengan apa? Dengan miminda turab. Nah, ketika mengambil turab, nah, di situ letak niat. Nah, itu harus terus dilanggengkan sampai ngusap daripada anggota tayamu. Jadi nawa itu istibah nawa itu istibah halifardis salah ketika dia mengambil turab. Itu niatnya. Dilanggengkan sampai mengusap anggota daripada anggota tayamum yaitu wajah. Magrunatan binaglit turab yang dibarengi binaglit turab dengan memindah turab. Ini maksudnya memindah turab yaitu memindah turab dari anggota ya, daripada uh, tempat yang dia mengambilnya sampai ke anggota badannya. Kemudian yang kedua, di situ wamas wajib mengusap wajahnya. Anggota tayamum yang wajib diusap yaitu yang pertama apa? Mengusap wajahnya. Dimengambil mengambil kemudian diusap wajahnya. Mengusap wajahnya di sini anggota yang tampak. Anggota yang tampak apa wajib seperti wudhu gitu sampai apa usul syar ya bagian dalam daripada rambut tidak wajib kalau air kan wajib kulit di bawah rambut daripada wajah kan wajib dibasuh. Kalau untuk tayamum tidak, yang dohir yang tampak saja. Istilahnya ah, kalau anu dohiruhu batinuhu kan ada itu. Ya. Nah, ini tidak pakai dohiruhu saja, tidak ada batinuhu itu. Cuman perlu diperhatikan kalau yang mempunyai jenggot. Nah, jenggotnya juga termasuk wajah yang tampak. Wajib itu. Ke bawah. Ah, ini Wa minal wajhi zahiru lihyatihi al-mustarsal wal mukbil min anfihi ala syafatih wa yanbahi at-tafattun li hadza wa nahwih fa innahu katsirun yakfulu anhu. Ini banyak yang lupa. Ya, maksudnya anggota tayamum yang wajib itu apa? Yang wajib yang kelihatan. Walaupun jenggotnya yang tampak di bawah daripada dagunya dia itu. Wajib diusap juga. Cuma tidak sampai wajib harus apa? Nah, uh, itu eh, kalau jenggotnya panjang, Misalnya segini ya terus sampai ke bawah, mustarsil. Mustarsil. Nah, yang panjang ya terus sampai ke bawah. Hmm. Kemudian sumayadehi kemudian kedua tangannya. Wil. Bagi bagi ah. hmm. kemudian kedua tangannya. Yaitu anggota yang kedua yaitu kedua tangannya wajib diusap kedua tangannya. Kedua tangannya sampai mana? Sampai kedua sikunya. Di sini ada beda pendapat sebetulnya antara Imam Nawawi dan Rafi'i. Cuma yang muktamad sampai kedua sikunya. Sampai kedua sikunya wajib diusap dengan dengan apa? debu. Ya, kedua tangannya. Rafi'i ke Malik, kafen. Bilalku. Nawawi ya. La la la. Ikhtiar Nawawi. Ah, ikhtiar Nawawi ilalku. Ilalku. Ini karena gowi ya hadis itu. Imam Malik itu nih, Ilal Kok. Livi. Hmm. Ya. Eh, ada yang perlu ditanyakan, dibahas? Bagaimana bolehkah tayamum dengan semen itu atau kapur yang sudah berdebu itu kalau kapur kalau sudah dikasih air kan biasanya itu kering jadi debu. Apakah boleh menggunakan itu turab. untuk tayamum? Turab. Turab. Turab bukan kapur, bukan semen. Turab, mayusama turab. sa'i dan tayyiba Turab lahu hubar. Turab. Udah. Turop lau gubar, dari tanah yang memiliki debu. Cuma pemahaman orang-orang banyak sekarang ini debunya. Oleh karena itu kadang-kadang tayamum itu nyari debu-debu di kayak sawang-sawang atau rumah-rumah yang kok yang atau di atas lemari. Atau kayak apakah bisa dipastikan debu-debu itu dari tanah Yang penting debu dari tanah lah bas. Walau minar melam lah, Walau minar Terus debu dari apa? Kalau debu dari kapur, mau ya sama debu. Turap lah ubar, ubarnya itu yang paling penting. Ada turab, ada ubar percuma. layu sih. Ada ubar, ada turab, yikfi. Yang penting ada ubar. Kevin, tadi apa? Seandainya ada orang bangun atau tanah depannya ini adalah ya turab kan turab cuma karena ada ada yakhtalid dengan sesuatu maka tidak bisa. Kalau meng, dari dari apa aja nih? Mungkin seperti itu dari semen atau dari lulu atau apa. Nah, itu kalau memang ada kemungkinan itu kan berarti mahu ala yakin. Iya. Nah kalau sudah ya atakid annahu eh, hubarut turab ya sudah. Kalau memang uh, uh, apa namanya uh, dia tayakan ini adalah dari hubarnya uh, yang makhlut, faham ini? Ya sudah, terukuh. Allah. Ya kita katakan tidak boleh, tidak ya bisa. Kalau kita katakan tidak boleh, kan ya tidak bisa. Hmm, ya tamilan nahu minat turab, ya tamilan nahu minat turab. sama turab yang penting ya. Kalau sudah tahawalat misalnya dari eh, boto misalnya, kan asrum naturab tapi sudah dibakar, tapi mayu sama turab sudah. Ya berarti tidak bisa itu. Hmm. Ya, mayusam Yang muskil itu batu. Ubarnya batu kan sekarang ada batu pecah itu dipecah itu. Batu yang dipecah itu kan. Nah, itu kan ada ada hubarnya batu itu yang yang repot. Apakah itu termasuk uh, eh, hubar uh, eh, apa hubar atau tidak itu? Hah? La bil hajaril mashuk. Ah, itu sudah. Ah, hajaril mashuk berarti tidak bisa ya. Hajar yang ditumbuk. Atau debu ya. kayu. aradatil khasyab. Ya jelas, kalau kayu bukan durab Tidak apa. Kenapa Bu Hanifah tidak apa-apa ya? Mayas'at minal ard. Nah, kalau Abu Hanifah segala yang muncul dari bumi sudah, hatta kayu, hatta batu tidak apa-apa. Nah, tapi syarat itu kalau Abu Hanifah itu malam ya- yahrighun nar ya. Kalau nggak salah semenjak tidak dibakar sama api itu. Nah, seperti foto itu. Kalau nggak salah ada syaratnya itu. Indah Abu Hanifah. Ada nggak? Hmm? Apa? Seperti au malam yahriqun nar au malam yahtarik binar. Ya, seperti daun itu tidak bisa itu tidak Abu Hanifah itu. Tidak salah kayu tidak bisa itu Abu Hanifah. Ada bisa kayu. Kayu tidak Abu Hanifah. Mutlak dah. قال أبو حنيفة ومالك يجوز التيمم بالأرض وأجزاؤها Terus? ولو بحجر لا تراب عليه Terus? ورمل لا غبار فيه bal yajuzu inda Malik bima tasala bil ard kan nabat. Oh, Malik ya yang mutrak. Terus? Jadi syarah ul maram itu pernah ada baca? Wallahu a'lam. Ala kulli hal nahnu ala madhhab Syafi'i. Khalas ma nat'ab. Yang repot itu kadang-kadang kita diajari kalau sholat di atas kapal tayamum dengan plastik gitu. Kan gitu. Nah, itu mayasat minal ard. Mau mayasat minal ard. Bima fil ard wa ma wa ma fiha. Wa ajza'ih. Wa ard kan? Nah, kalau itu masa ajza'il ard. La inda Malik bima tasala bil ard. Bima tasala bil ard yakni minan nabat. nabat. Tapi kalau plastik kan tayamum dengan plastiknya ada eh, dengan apa? Dengan bangkunya itu. Dengan bangkunya apa? Ya kalau eh, eh, hubar kalau ada di oplet itu, kalau ada di pesawat ada hubar itu. Mana ada hubar ada di pesawat itu. Azail ard, azail ard. Azail ard bukan begitu maksudnya ya batu, kapur. Itu yang dimaksud azail ard bukan berarti pos, eh, apa tehel ini bisa. Bukan itu maksudnya azail ard itu. Kayu, Nah, kalau plastik apa kan dari bahan kimia itu. Coba di, di, dicari lagi itu. Apakah bisa apa enggak gitu. Allah alam. Kemudian apakah syaratnya dari itu harus ada hubar apa enggak? Lah kalau enggak ada hubar. Nah, kan repot itu. Kalau enggak ada hubar di Indah Abu Hanifah. Azail ard bisa. Tapi apakah ada hubar apa enggak gitu? La la turab alai wa ramal la gubar. Ramal la gubar. Ramal la gubar. Boleh. Ini harus disyarati gitu. Kan? Harus dilihat itu syarat-syaratnya. Iya, iya. ad minal ard. Hah? Turab la gubar maksudnya. Walaupun tidak ada gubar. Di mana itu? Jadi tujuannya kan supaya mashun eh, mashul udwi tayamum dengan turab tadi itu. Lah sekarang tidak ada turab, bin al arad. Lah masahnya itu apa yang dimasahkan itu? Gitu loh. Yang dimasahkan itu apa? Coba itu dilihat itu. Lah kalau itu kan berarti masah mashul kafen bukan bukan memasah turabnya kepada anggota badan kalau berupa batu dok apakah batu yang ada ubarnya atau batu yang di yang ditumbuk tadi itu atau gimana itu harus di, dipelajari karena kadang-kadang orang hanya sekedar untuk begitu berbuat hmm? kasih kasih Muhammad hmm? bin Abdullah Hadar hmm? ayam marodo disediakan batu untuk tayamum di sholatin nafilah. Khusus nafilah dia pakai batu, batu biasa, bila gubar. Masih, itulah. Coba dijadikan ibarat, ego bihada, ahsan. Ya. Nah, anak-anak kita orang sendiri kadang-kadang kalau malam itu mau tidur, mau apa namanya, mau wudhu, utika demen, ya kita orang kadang-kadang tayamum dengan tembok. dengan tembok itu. Nah. Karena ada ada ada mengisyaratkan ke sana. Cuma kalau ada ibarahnya kan lebih asan itu. Daripada tidur tidak pakai apa ma'al hadat gitu. Ayah. Hajar la turab ya sih. Hajar la turab alaih. Kan sah pada Abu Hanifah. Mana itu? Ada. Qala Abu Hanifah Malik ya justru tayammum bil ardi wa zayyah walau bi hajarin la turab alaih. Akhlas. Oh, untuk hajar la turab alaih bisa. Walau hajarin la turab alaih. Ah. Ah? Ya la turab ah. la gubar. Jelas. Alaih lagi Turab alaih. Hmm. Nah, kalau itu kalau masuk lain lagi sudah.